bisa diambil dari kata kenapa dikatakan dumur bermakna besar liqillati hurufihi ya, karena huruf-hurufnya sedikit yang namanya domir hurufnya sedikit atau diambil dari kata al-idnar bermakna al-ikhfa tersembunyi mustatir banyak yang tersembunyi dikasratil istitar banyak yang tamir yang tersembunyi tidak nampak Adapun menurut istilah ahli bahasa zahir dengan tujuan untuk meringkas maupun ya bihan anil zahir ikhtisar ya. tujuannya tidak untuk meringkas ya. atau definisi lain yang disebut oleh para fakar bahasa domir dengan makna definisi lain menurut para fakir bahasa nahu ya dulu ada al-huduri awil ya, yang menunjukkan kehadiran ya, hadir atau sesuatu yang tidak ada menunjukkan kehadiran atau sesuatu yang tidak ada ya. menunjukkan gaib sesuatu yang tidak nampak tidak ada ataupun hadir sesuatu yang ada seperti anta dan huwa maka sami bidhamir dinamakan sebagai dhamir idan ya, sehingga dengan demikian dhamir adalah ma yadullu ala adalah hudur atau al yang menunjukkan sesuatu yang hadir atau sesuatu yang tidak ada maka darinya Terbagilah domir kepada dua macam ini Itu ma yadullu ala al-hudur Wa ma yadullu ala al-ghaib Domir ada yang menunjukkan kepada sesuatu yang ada Atau sesuatu yang tidak ada Domir yang menunjukkan kepada sesuatu yang ada Terbagi menjadi berapa? Atau ada berapa macam? Ada dua macam Yang pertama Ya, dulu alal mutakallim. Ya, dia menunjukkan mutakallim sang pembicara. Baik itu tunggal atau jamak. Tunggal atau banyak. Itu mutakallim. Ini yang berbicara ada kalanya satu orang tunggal, ada kalanya banyak orang. Maka tetap dia dikatakan sebagai domirul khudur yang yang menunjukkan keberadaan ada orangnya tentunya ada. Iya. Yang kedua, yang dulu ada mukhafaf menunjukkan pada sosok yang diajak bicara, ya. sosok yang diajak bicara. Sehingga domir yang menunjukkan kehadiran ada baik itu mutakallim atau mukhatab la yahtajan la yahtajan ila ilal marja keduanya tidak butuh kepada marja tidak butuh kepada tempat kembali ya tidak butuh tidak butuh pada tempat kembali karena adalah di alam al itu sudah tercukupi dengan masing-masingnya baik itu kalim atau mukhatab menunjukkan atas kehadiran meskipun sudah disebutkan oleh Syekh min madatihi laisa min madatihi bukan dari sumber katanya kehadiran itu ya bukan dari hadar tetapi dari sisi makna sedangkan pemirin yang menunjukkan gaib tidak ada tidak nampak maka sangat butuh kepada marja sangat butuh pada tempat kembali mesti dia memiliki merja ya, tempat kembali sudah kita sebutkan di antara beberapa merja atau ketentuan merja tempat kembalinya domir apa syaratnya ketentuannya tempat kembalinya domir harus apa pertama yakuna sabiqan hendaklah marja tersebut mendahului atas domirnya lafzan warut batan secara pengucapan dan secara tingkatan tahapan yang namanya marja itu harus mendahului domirnya secara pengucapan dan secara tingkatannya harus merja dulu baru dhamir iya. demikian pula marja itu mutabiqan lahu lafzan wa ma'nan harus mencocoki domirnya secara lafaz dan makna ya, harus sesuai marja tersebut dengan domirnya secara lafaz dan makna secara lafaz tentunya menunjukkan lafat tersebut tunggal atau musanna atau jama' secara makna muzakkar atau mu'anna Dan beliau telah sebutkan pula terkadang ada kalanya domir itu eh, ada kalanya marja itu diambil dari Mata fi'li as dari masdar fi'il sebelumnya. Marja ya, tempat yang tomir terkadang dari masdar fi'il sebelumnya. Seperti dalam ayat i'idilu huwa aqrabu littaqwa Huwa di sini dhamir gaib yang menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Ya, tidak hadir maka butuh pula marja maka ini diambil dari masdar yang tercetak dari fi'il sebelumnya dari i'didu ya, yaitu al-adl al-adl i'didu huwa berlaku adilah kalian karena semuanya adil Jadi aqrabu lit taqwa huwa ya, al-adl aqrabu lit taqwa Yang berikutnya waqad yasbiqu lafdhan la rutbatan. Ketentuan yang berikutnya ingat ketentuan awal tadi yang namanya marja harus mendahului domirnya secara pengucapan dan secara tingkatan. Ya. Secara pengucapan berarti terucapkan dulu marjanya. Secara tingkatan berarti harus marjanya dulu disebutkan, dituliskan, baru domir dan juga sesuai secara lafad dan makna ketentuan lain yang keluar dari ketentuan asli ini waqad yasbiqu lafdhan la rutbatan ada kalanya marja tempat kembalinya domir ini mendahului secara pengucapan tidak secara tingkatan tidak secara susunan tiga kata itu lebih mudahnya difahami susunan ya. tidak secara susunan jadi mendahului terkadang marja itu secara lafaz iya tetapi secara susunan terakhir seharusnya apa seharusnya lafzan wa rutbatan lafaz dan susunannya ini apa didahulukan ya. atas domirnya tetapi di sini pincang yang didahulukan hanya pengucapannya saja sementara susunannya marja ini diakhirkan itu ada kalanya dan yang seperti ini boleh karena Al-Quran Allah SWT menggunakan gaya bahasa seperti itu ya keluar dari keumuman hukum marja tempat kembali tamir seperti kata Syekh Mithru dalam ayat Al-Baqarah 124 wa idzi bertada Ibrahim rabbuhu ya. Mana dalam ayat ini domirnya? Dalam ayat ini Hu Rabbuhu Ibrahim Rabbuhu lantas hu ini domir Rabbuhu hu mana marja'nya mana tempat kembalinya hmm? Ibrahim tatkala Rabbuhu Rabbnya menguji Ibrahim Rabbnya siapa? Ya. Rabbnya Ibrahim Robnya, robuhu itu Robnya Ibrahim. Sehingga marja di sini apa? Marjanya mana berarti? Tempat kembalinya Domirhu Ibrahim. Maka Ibrahim di sini apa? Yasbiqu lafdhan. Ya, sebagai marja yang didahulukan secara pengucapan mendahului secara pengucapan iya kan secara pengucapan dia didahulukan tetapi secara tahapan tingkatan secara tingkatan bagaimana tidak didahulukan secara susunan tidak didahulukan hmm. Jadi ya? ya karena asal katanya itu wa idzibtala rabbuhu atau ibtala rabbu Ibrahim iyahu ya. ya. Rabb ini sebagai fa'il haknya fa'il itu datang setelah fi'il dan Ibrahim sebagai maf'ul bihi datangnya setelah apa? fa'il jadi susunannya fi'il baru fa'il baru maf'ul bihi ya. di sini anda melihat ibtala fi'il ya. Ibrahim apa? Maf'ul bihi. Seharusnya maf'ul bihi itu datang setelah Setelah fa'il. Mana fa'ilnya? Rabb. Ya. Oleh karenanya di sini ya, mendahului si merja secara pengucapan tidak secara susunan. Ya. Kenapa? Karena secara susunan harus diakhirkan. Secara susunan dia harus datang setelah fa'il. Ya. Setelah Rabb wa tala Rabbu Ibrahim iyyahu. Tatkala Rabb Ibrahim memujinya. Ya. Tatkala Allah SWT memuji Ibrahim. Ya. Saya fahami contoh marja yang dia mendahului domirnya secara pengucapan saja secara tingkatan apa tidak ya. secara tingkatan dia harus diakhirkan di sini nilainya apa ya, ya syadnya dari sisi rutbahnya saja susunannya susunannya harus yastahiqhu takhir ya harus diakhirkan tetapi di sini demikian pula ada kalanya marja' wa qad yasbiqu rutbatan la lafdhan ada kalanya marja' tempat kembalinya domir ini mendahului domirnya secara susunan susunannya marja ini didahulukan tidak secara pengucapan alias pengucapannya diakhirkan susunannya dikedepankan mendahului domirnya sementara pengucapannya diakhirkan ya. ini pun boleh misalnya seperti contoh dalam kalimat Arabiyah hamala kitabahu talibu hamala kitabahu الطالب حمل فيل fi'il yang namanya fi'il butuh kepada fa'il ya. fa'il pelaku ya. ada perbuatan berarti ada pelakunya ya. mana fa'ilnya pelakunya at-talibu Fa'iliyah pelakunya at-talibu hanya saja akhirkan. Ya. Sedangkan kita bahu apa? Maf'ul bihi. Apa maf'ul bihi? Objek kalau katanya ya. Yang dijadikan sasaran. Tanya. Yang dijadikan job. Itu maf'ul namanya. Kenapa? Karena kalau membawa berarti ada yang dibawa gitu jawabnya mana yang dibawanya maka yang dibawa itu adalah maf'ul bihi ya. jawabnya atau sasarannya itu disebut maf'ul bihi ya. Saya gampangannya yang di gitu. untuk mengetahui mana maf'ul bihi maka antum sotorkan yang di yang dipukul mencuci ada yang dicuci makan ada yang dimakan minum ada yang diminum ya. kalau dia cocok disodorkan pertanyaan mana yang di ya. mana yang di ya. <laughs> tergantung yang dicampur ya. yang dilihat yang didengar ya. tapi kalau tidak cocok berarti apa tidak butuh kepada maf'ul bihi ya. seperti hidup ada yang dihidup ya. tidak ada ya. tapi kalau menghidupkan berarti ada yang dihidupkan ya. itu cocok tidaknya duduk cocok gak untuk sedorkan kalimat yang di yang diduduk hmm? duduk tidak butuh kepada maf'ul bihi. Kenapa? Karena tidak cocok yang di yang tidak cocok objeknya, jobnya. Tapi kalau kalimat menduduki berarti ada yang diduduki. Iya. Beda antara duduk dengan menduduki. Sehingga di sini mana domirnya? Hamal kitabahu talibu. Hmm? Kitabahu. Hu ini. Kitabahu itu domir. Yang namanya domir gaib yahtaj ila ila marja'. Dia butuh pada tempat kembali. Mana tempat kembalinya? Tetapi apa? Diakhirkan. Ya. Diakhirkan. Maka di sini menunjukkan bahwa merja ya yasbiqu rutbatan la lafdhan mendahului dominnya secara susunannya tidak secara pengucapan ya. karena secara pengucapan dia diakhirkan ya, harusnya apa hamada at kita kitabahu ya. di sini apa marja tersebut mendahulunya secara susunan saja kenapa karena secara susunan maknawi kita sebutkan apa murid membawa bukunya gitu. secara susunan makna ya, dia didahulukan tetapi secara susunan pengucapan diakhirkan. Ya. Tergambar? Bisa digambar? Jadi pun di sini ditulis kita bahut talibu secara susunan yang ada maka talib ini didahulukan. Ya. Tidak mungkin apa membawa kitabnya murid. Gitu membawa kitabnya murid, tetapi murid membawa kitabnya. Hmm. Hanya saja secara pengucapan dia diakhirkan. Secara lafzan, secara pengucapan diakhirkan. Mudah-mudahan terfahami. Ya. Jadi itu ada kalanya eh, keluar dari hukum asal. Ya untuk mencari huknya kembali kemana ke ke kitab pokoknya atau ke hamalat nggak mungkin ya ternyata di sini kembalinya ke terakhirnya ya bukan ke sebelumnya ya. Yang berikutnya waqad yakunu mafhuman min as Ada kalanya marja pun difahami dari sial dari konteks kalimat ya. secara wujud nggak ada ya. secara wujud keberadaan tidak ada marja itu tetapi apa mafhuman minasya difahami marja tempat kembali tersebut dari konteks kalimat dari siapa Seperti dalam firman Allah Azza wa Jal Mithlu Surat An-Nisa ayat yang ke-11 Wa abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad Wa abawaihi bagi kedua orang tua di kulli wahidin minhuma masing-masingnya mendapatkan as-sudus seperenam mata mayyitun wa taraka walidayhi seorang mayit meninggal dia meninggalkan kedua orang tuanya maka ketika seorang mayit meninggal meninggalkan orang tuanya orang tuanya mendapatkan harta warisan berapa masing-masingnya as-sudus seperenam masing-masingnya mendapatkan seperenam mimma taroka dari apa yang ditinggalkan oleh sang mayit ingkana lahu walad ya kalau sang mayit tersebut memiliki anak kan? memiliki anak laki-laki tentunya di sini seorang meninggalkan seorang meninggal dia meninggalkan kedua orang tuanya dan meninggalkan anaknya. Tidak punya istri, ya, mungkin istrinya sudah meninggal duluan, ya. sehingga tidak disebutkan di sini. Tapi kalau ada istri, nanti istri dapat bagian. Ya. Sisanya yang tiga per enam Ayat yang 5 per 6 itu untuk anak laki-laki itu. Hmm. Maka domir dalam ayat ini mana domirnya? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Karena domir dalam ayat ini Ini yang pertama, wali abawaihi. Ya. Wali abawaihi. Tanya. Abawai, ah, saya kan abawain. Abawain, kedua orang tua. Ya. Maka musanna kalau didofahkan dibuang nunnya jadi abawai. Tidak abawain. Ya. Kemudian apa ditambah domir abawaihi bagi kedua orang tuanya ya nyah di sini siapa hi di sini ya, orang tua mayit ya, orang tua si mayit dari mana difahami ya, mimma tarak dari kalimat mimma tarok apa yang dia tinggalkan berarti apa yang si mayit tinggalkan itu hi kalau huma iya domir cuma apa jelas merajanya tempat kembalinya ke abawi karena dua orang tua berarti apa huma ya. min huma lahu sama kembali kepada mayit ya. in kana lahu jikalau dia memiliki siapa dia ini mayit memiliki anak فالضمير يعود mayit الميت المفهوم maka domir li abawaihi kembalinya kepada mayit mana mayitnya yaitu al mafhumi yang difahami min kaulihi dari firman Allah Subhanahu wa taala mimma tarak ya, dari peninggalannya ya, dari apa yang dia tinggalkan peninggalannya namanya mayit tentunya ada peninggalan ya peninggalan mungkin uang 10 ribu ya atau 20 ribu atau mungkin dia meninggalkan kendaraan atau meninggalkan rumah ya. maka apa yang dia tinggalkan pertama itu digunakan untuk pengurusan jenazahnya ya. harta peninggalan mayit yang pertama dia gunakan untuk mengurusi jenazahnya kain ya mungkin biaya penguburannya ya. itu digunakan dari mimma tarak apa yang ditinggalkan oleh sang mayit Kemudian setelah selesai semua wasiatnya sudah tunaikan, ya biaya penguburannya sudah ditunaikan, wasiatnya sudah, ya hutang piutangnya sudah, masih ada sisa, baru barukan ke ahli warisnya siapa ahli warisnya yang mewarisi hartanya ini itu diantaranya wallahu a'lam bishawab Sedingan